Bagaimana sikap kita dengan konflik Palestina? Ada apa dengan Palestina ya? Hah? Ada apa? Terkait dengan apanya ini? Kalau sebenarnya zaman dahulu, kan terkait dengan masalah jihad di Palestina, kan begitu ya? Jawabannya yang namanya jihad itu tidak langsung jihad. Ada ketentuan-ketentuannya, ada hukum-hukumnya. Di antaranya adalah ketika kaum muslimin di tempat tersebut memiliki kuwah mutakafiah, kekuatan yang sepadan dengan musuhnya. Yang kedua, kondisi umat Islam di atas akidah yang lurus. Paham ya? Paham ya? Coba diam. Ketika lemah kaum musliminnya, nggak ada jihad negara jihad atau musuhnya kuat tapi orang-orangnya banyak syiriknya, banyak bid'ahnya, banyak hurufatnya, negara jihad. Harus bersih semuanya, akidah, tauhid, iman dan segala macamnya dan punya kekuatan sepadan. Baru ada yang namanya jihad. Makanya para ulama e, kibar di zaman itu dan sampai sekarang ini tidak ada yang menfatwakan jihad. Kenapa? Kondisinya lemah umat Islam itu lemah. Dan yang kedua, e, di sana itu lebih dikuasai oleh orang-orang khawarij dari kalangan ikhwan muslimin dan kawan-kawan mereka. Salafin sana ditekan. Ditekan, ditimidasi, dijelek-jelekkan, jelas. Tapi mau, mau, mau berjihad. Jihad apa ya, Pak? Tidak ada. Yang, yang, yang dianjurkan oleh para ulama adalah ketika tidak memungkinkan di sana suruh keluar hijrah ke tempat yang aman, perbaikan ilmu, akidah, ibadah, dakwah ila akhirnya. Ketika sudah kuat baru kemudian berjihad. Kerja jihad Yang yang menfatwakan jihad ke sana itu hanya harakiyin saja, orang ah, harakiyin ikhwan muslimin. Mengapa Saudi tidak terjun mengerahkan militernya melawan Yahudi Israel? Jawabannya, ya mungkin. Satu, dia negara tersendiri harus ada permintaan dari negara tersebut. Yang kedua, uh, kondisi yang ada Kelemahan atau kemampuan dan segala macamnya bukan sembarangan ya, kawan. Paham ya? Kemudian uh, terkait dengan Saudi Arabia, mungkin secara uh, perang tidak, tapi secara bantuan kemanusiaan terdepan. Secara bantuan kemanusiaan terdepan. Terdepan, paling awal, paling cepat, paling banyak tapi tidak pernah di di ekspos nah ada itu. ya kalau di ekspos nanti kepentingan yang ada jadi hancur semua ya kawan memang mustahil ya terdepan Saudi dalam semua terdepan Atau mau contoh apa konflik apa di, di dunia ini terdepan dan nyata waktu kemarin masalah Suriah itu Suria Suriah yang yang bersama ke negaranya mereka sampai ke negara kufar wah diperlakukan kayak kayak anjing dimasukkan di sebuah tempat di kerangkeng makan dilempar begitu ke mereka begitu Hah? mau kalau dia kalau dia masuk Kristen dan segala macamnya Saudi luar biasa ditempatkan tempat-tempat yang nyaman, dibikinkan yang namanya kem-kem pengungsian lengkap dengan rumahnya, dengan tempat ibadahnya, dengan tempat pendidikannya dan segala macamnya lengkap. Jutaan orang. Hmm. Nyata. itu Di, ada yang masuk ke wilayah Jerman dibikin tenda-tenda ter, terbuat dari terpal itu kena angin, hancur semua. Siapa bilang orang-orang Eropa dan negara kufar memanusiakan manusia? Tidak. Kedap ya, karena demikian. Itu dikatakan tidak diekspos. Paham ya? Kalau diekspos, waduh, besar urusannya ya, kan. Menghancurkan uh, nama baiknya orang-orang kufar dan hizbiyin. Karena Saudi ini kan negara tauhid, ya, paling suka dengan Saudi. Aceh kemarin, oh, paling besar. Kalau yang lainnya ngasih bantuan dengan misi, Saudi gratis paling besar, paling banyak, gratis. Saudi. Cuman gak ekspos. Bantuan bantuan perang nggak semudah yang antum bayangkan. Loh, kenapa kok Yaman langsung? Dikarenakan satu penguasanya yang minta, Presiden Yaman yang meminta bantuan dari Saudi. Dua yang dilawan jelas Syiah, Houthah, Kufar. Yang dibantu juga jelas dari kalangan al-sunnah wal jamaah salafin atau muslimin secara umum. Langsung. Langsung. Dipahami lagi Sampai sekarang masih langsung. Dan jangan dikira kemudian perang selesai, enggak. Luar biasa bantuannya perang iya, mematahkan musuh. E, kalau perang itu misalkan kondisinya kan kacau carut eh, marut dibantu dari Saudi ekonominya wah itu bantuan truk kontainer itu jejer ada orang yang naik mobil dengan kecepatan 80 km per jam wah itu mata itu masih ada yang namanya bantuan Saudi truk gede-gede itu bantuan bensin bantuan minyak bantuan makan minum pakaian dan segala macam lengkap dan diperbaiki begitu ini dimenangkan lalu diperbaiki dibangun kota-kota dibangun semuanya dipulihkan ekonominya menakannya berikutnya lagi Saudi Barakallahu fikum tapi tidak diekspor dan memang niatnya lillahi ta'ala Barakallahu fikum sehingga yang yang suara sentimen-sentimen rata-rata imma orang yang nggak tahu imma hizbi harakin. Barakallahu fikum Allahul musta'an la haula wala quwata